Indah, sedih. mal farqu baina ruknun wa syar apa bedanya antara rukun dengan syarat Musa. Ini persamaannya. Sekarang perbedaannya. Rukun dengan syarat itu sama-sama kalau tidak terpenuhi rusak ibadah. Nah, sekarang farku al-furuq. Perbedaannya apa? Kalau syarat pun hukum itu andainya di dalam suatu ibadah kalau syarat itu luar ibadah. Baik. Itu di antara globalnya. Walaupun sebenarnya yang kita tinjau antara rukun dengan syarat itu awal mulanya saja kalau awal mulanya syarat itu ketika seseorang hendak beribadah. Tapi kalau rukun awalnya ketika beribadah. Kesamaannya diantaranya syarat juga harus terpenuhi di dalam ibadah itu baik sebelum, sedang atau apa sedang. Kalau rukun hanya dianjurkan ketika sedang beribadah. Seperti toharoh di sholat ya bersuci ketika sholat, ini syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang melakukan ya toharah bersuci syarat ketika seseorang hendak melakukan sholat. ini kapan dikerjakan di luar ibadah tetapi harus berlanjut sampai akhir daripada ibadah Baik, sampai akhir dari dari ibadah Baik. Rukun juga demikian. Dia awalnya adalah ketika masuk ibadah, ketika seorang sedang mengerjakan ibadah sampai terpenuhi akhirnya. Terkadang hanya sebagian saja. Seperti rukun sholat adalah takbir atau ikhram. Hanya dikerjakan sekali. Ya, tidak terus menerus At-tahiyat ya, Tasyahud akhir Hanya dikerjakan sekali Tidak terus menerus Kadang kalau rukun terputus-putus Tetapi kalau syarat dari awal sampai akhir harus ada Syarat diantaranya harus menutup aurat Ya Anda sholat harus tertutup auratnya Harus sampai di akhirnya Ketika salam jadi kalau seorang sholat kemudian tersingkap auratnya, dia sengaja maka sholatnya batin dosa baik Demikian pula ada pertanyaan waktu anak masih di Solo apa hukum bisnis yang suka mancing ini ya membuat tempat pemancingan waktu di Solo ini Semarang di Wonogiri khususnya sekitar situ dan dia cara modelnya potre maksudnya mereka mengatakan Jadi kita bayar masuknya Kemudian kita mencari ikan atau mancing Dengan uang tersebut sedapatnya Dapat banyak ya dibawa pulang Dapat sedikit ya sudah Nah di sini eh, <clears throat> Sebagian mereka Tersamarkan bagaimana hukumnya Kira-kira apa hukumnya ini Baik. Kita bikin kolam. Kemudian kita tulisi. Kita jami sehari semalam bayar 50 ribu dapat ikan sekian ya silahkan bawa pulang nggak dapat ya sudah rugi nah, bagaimana kita yang berbisnis seperti itu kuliah benda? nah, maka di sini kita tengok daripada syarat jual beli akadnya untuk apa akadnya kita sekedar sewa tempat atau akadnya kita jual ikan. Kalau akadnya kita sewa tempat, maka boleh. Seperti orang yang nginep di hotel. Jadi kita jadikan tempat itu sekedar apa namanya? Ya, sekedar rohah, santai dengan keluarga tapi bayar. Nah, seperti kita masuk kebun binatang, kita nggak ngapa-ngapain tapi bayar karcis atau akadnya kita beli ikan masuk ke dalam apa un undian satu dirugikan satu diuntungkan ima yang memiliki kolam dirugikan karena yang mancing pinter banyak dia satu orang bawa 15 pancing direnteng semuanya atau dia yang rugi karena mungkin dia apa namanya ketika mancing saya yang punya kolam ikannya dihabisin dulu. Paling dikasih satu dua. Siapa yang rugi? Pasti ada satu yang dirugikan. Nah, kalau dia niatnya jual ikan maka yang seperti ini masuk ke dalam kategori maisif. Termasuk amal asyaiton. Perbuatan perbuatan syaiton. Maisir namanya. Ini dilarang. Kenapa? Definisi daripada maisir itu kalau seandainya kalian bermuamalah satunya mendapatkan untung, satunya mendapatkan kerugian, maka ini masuk kategori mayasir apa saja bentuknya. Apa saja bentuknya? Contoh perlombaan, kita balapan lari, yang kalah harus bayari. Ini juga maisir. Tidak boleh. Nah, di sini dilihat akadnya apa? Baik, kalau memang akadnya ya biasanya kalau seperti ini akadnya ikan. Yang berniat yang punya kolam saya ini adalah melotre ikan. Yang dapat banyak ya silahkan bawa, yang nggak dapat ya sudah, 50 hilang semalam. Nah, ini termasuk dari kategori maisir. toi tidak boleh. Demikian pula kita yang pengen menyewa, yang berbisnis itu juga tidak boleh. Kita juga tidak boleh. Kita harus tanya dulu apa akadnya ini 50 ribu ini apa? Saya bayar tempat karena saya pengen istirahat di sini Atau karena ikan tadi Tidak ya bayar tempat kemudian ikannya ini sebagai bonus ya Sudah pokoknya ini saya apa namanya sewakan tempat saja Adapun ikan yang di situ kalau mancing silahkan nggak silahkan sama saja itu bonus. Ini boleh. Tapi kalau akadnya adalah untuk ikan tadi maka ini dilarang karena termasuk definisi dari apa syarat-syarat jual beli yang harus terpenuhi adalah e, eh, al ilmu adanya kepastian dalam akad tidak ada kejahilan tidak ada kesamaran dan tidak ada goror tidak ada unsur penipuan tidak ada unsur penipuan ini diantaranya Wallahu taala alam suhab. Ini yang kita dapatkan faedah dari para ulama dan ini juga disebutkan dalam kawaid fikhiyah, ini kawaidul fikhiyah, definisi daripada maishir Ini pun disebutkan oleh mereka para ulama tentang seperti ini, apapun bentuknya. Taib apapun bentuknya. Taib Allah taala alam suhab Syarat ataupun rukun Taib qala rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim Insyaallah kita lanjutkan Wa an Ubadah Ibn Samit Annahu qala libnihi Dari sahabat Ubadah Ibn Samit Sahabat yang mulia Annahu qala libnihi Dia berkata kepada anak laki-lakinya Ya bunayya Innaka lan tajida ta'mal iman Hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka Wahai anakku Sesungguhnya engkau tidak akan pernah mendapatkan rasa nikmatnya iman. Tidak akan pernah mendapatkan rasa iman. Iman itu kayak apa? Iman yang sudah ada dan kita miliki ini rasanya kayak apa? Kata beliau tidak akan kau dapatkan Hatta tak lama Sampai engkau mengetahui An Annama asabaka Sesungguhnya apapun yang menimpa dari kebaikan, dari kejelekan, lam yakun liukhti'aka. Tidak akan meleset darimu. Ya, sesuatu yang sudah ditakdirkan akan ada padamu tidak akan pernah meleset. Pasti menimpamu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu lam yakun liyusibaka tidak akan menimpa. Ini syahidnya adalah beriman dengan takdir. Apapun yang menimpa kita itu takdir dari Allah. Dan apa yang tidak kita dapatkan sementara kita menginginkan itu juga merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada jalan seseorang kalau pengen merasakan kenikmatan iman. Ia percaya dengan takdir dan menjalannya dengan ikhlas dan ridho. Tapi ikhlas akan menghilangkan rasa gundah gulana. Ridho akan menghilangkan berbagai macam keluh kesah dan juga naam amarah ketika mendapati perkara-perkara yang tidak mencocoki hawa nafsunya. Taib. Maka kata para ulama, ya termasuk daripada sifatnya orang-orang soleh adalah ridho bil kismah, ridho dengan apa yang Allah berikan pada dirinya. Taib. Dijalani dengan ikhlas, dijalani dengan penuh keridhaan. Baik yang ya keadaan tidak sesuai dengan kehendak atau keadaan yang sesuai dengan keinginan kita, baik atau buruk. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ubadah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu qalam Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah cipta itu pena. Ini para ulama berbeda pendapat, mana dulu pena apa ars? ini ars itu tempat kaki Allah dan Allah di atas arsnya atau pena dulu Sebagian mengatakan pena dengan dalil hadis ini, sebagian mengatakan arsh. Yang jelas khilaf seperti ini laisa natijah, tidak ada eh, nilainya. Dalam artian kita tidak akan dimasukkan ke neraka dengan sebab kita mengatakan ini kolam dulu. Kita pula tidak akan menyebabkan masuk jannah Kita mengatakan ini ars dulu Ini sifatnya ikhtilaf yang sifatnya begitu saja ya, Berlalu ya, Sekedar apa namanya Ikhtilaf ilmiah Sekedar untuk tambah faedah Bodohnya kita dari ini tidak membahayakan Pintarnya dari ini bukan dikatakan kita ini orang ahli Ini diantara daripada khilaf Jadi kita dalam menyikapi, menyikapi khilaf Juga harus memiliki prinsip Khilaf masalah apa ini Khilaf yang prinsip atau khilaf sekedar hawa nafsu atau khilaf masalah dunia. Khilaf yang ketika dia tidak mengetahui dia tercela atau khilaf yang ketika dia tidak mengetahui tidak mengapa. Nah, atau bagaimana? Nah, dengan ini kita pun akan selamat dan kita bisa akan menyikapi setiap perbedaan perbedaan pendapat itu dengan naam dada yang luas, dengan dada yang lapang. Taib. Sehingga tidak bersikap naam jumud. Jumud itu kaku. ingin menang sendiri. Pokoknya apa yang dia omongkan harus dibenarkan. Tidak. Tapi dia menyikapi semuanya dengan ilmiah. Faqala lahu uktub, maka Allah berkata kepada pena tadi, tulislah. Faqala rabbi, wa madza maka pena tadi mengatakan Wahai Rabku apa yang harus aku tulis Kala uktub maka dirakul syai Tulislah setiap takdir sesuatu Tulislah olehmu maka maqadir Ketentuan-ketentuan setiap sesuatu Manusianya, hewannya, pohonnya, buminya, mataharinya Dunia ini, tulis semuanya Nah, kapan burung itu mengepak-ngepakkan sayapnya, kapan daun itu jatuh dari rantingnya, tulis semuanya. Kata Allah hatta taku masa sampai nanti menjelang hari kiamat. Ya, tidak luput semuanya. Naam ditulis oleh pena ini, baik manusianya satu persatunya, dari pohonnya satu persatunya, dari hewannya satu persatunya semuanya memiliki takdir sendiri-sendiri sampai nanti menjelang hari kiamat atau hari kiamat tiba. Ya bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wahai anakku aku mendengar Rasul berkata Man mata ala ghairi hadza falaysa minni Barang siapa yang meninggal bukan di atas keyakinan ini maka dia bukan termasuk golonganku Maksudnya apa? Barang siapa yang dia mati dan dia tidak beriman dengan takdir dia bukan termasuk umatku Maksudnya apa? Dia kah? kafir ya mengingkari takdir Naam itu bukan umat Rasul Dan orang yang bukan umat Rasul Berarti dia kafir dengan Rasul Wa fi riwayatin li Ahmad Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam Disebutkan dalam riwayat Ahmad Sesungguhnya Makhluk yang pertama kali Allah cipta adalah pena Faqala lahu Allah mengatakan padanya Uktub tulislah wahai pena Fajaro fitil kasa'ah maka berjalanlah pada saat itu pula bima huwa kainun ila yaumil qiyamah dengan apa yang naam diperintahkan padanya dan yang akan terjadi sampai nanti hari kiamat. Wa riwayat riwayatin Ibnu Wahbin kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrih akhraqahu Allahu bin nar. Maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Wahbin Barang siapa yang tidak beriman dengan takdir Ketentuan Allah yang berjalan pada dirinya Baik naamnya atau buruknya Maka Allah akan bakar dia dengan api neraka Walaiyatubillah Kita berlindung kepada Allah dari api neraka Qala rahimahullah syarhul kalimat Penjelasan dari perkalimatnya Libnihi huwal walid ibnil ubadah Ibnul ibnu ubadah Anaknya Ubadah bin Samit namanya Walid lan tajida ta'mal iman engkau tidak akan merasakan kenikmatan iman ay lan tajida halawatan iman engkau tidak akan pernah merasakan kenikmatan manisnya iman wal imanu lahu halawatun dalil ya yang menunjukkan bahwasanya iman itu punya rasa ya kepercayaan itu punya rasa karena iman secara bahasa apa kepercayaan dan kepercayaan itu punya rasa rasa nikmat seperti kalau kita percaya dengan nama seseorang dan yang kita percaya tidak berkhianat, kita akan merasakan manisnya kepercayaan ini. Ya, betapa senangnya hati kita. Taib wa dan rasa orang yang merasakan keimanan ini. Tasallabihi anid dunya wa ma'alaiha akan terhibur dengan iman dengan kelezatan iman, dengan kemanisan iman dari dunia dan isinya. Tidak terasa berat bagi dirinya. Berbagai macam siksaan. Bagaimana Nabi Daud alaihi salatu wasalam seorang nabi yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit sabar karena iman kepada Allah. Ini adalah pemberian Allah dan apa yang Allah berikan kepadaku pasti terbaik. Dan ini terkadang yang kita sering terlupakan dari naam e, pikiran kita. Yang ada hanyalah pikiran yang sifatnya suuzon kepada Allah. Setiap apa yang menimpa kejelekan, wah. Ini merupakan kesialan. Setiap apa yang menimpa kepada kita apa? Dari kebaikan, wah, ini kenikmatan. Ya. Ini yang sementara ini dia pikirkan berbeda dengan mereka para ambia, para sahabat di mana mereka setiap mendapatkan apa yang Allah pilihkan untuk mereka, mereka bersyukur kepada Allah. Karena mereka yakin, mereka iman apa yang Allah berikan pada dirinya itu pasti terbaik. Baik itu musibah, baik itu kenikmatan. Baik. Dan ini tentunya yang senantiasa kita harus miliki dan kita nasihatkan kepada sahabat-sahabat kita kaum mukmini untuk senantiasa ridho dan menjalani semuanya dengan ikhlas dan apa yang Allah berikan kepada kita apapun yang Allah berikan kepada kita naam kita terima dengan nama meyakini bahwasanya itulah yang terbaik buat kita karena pilihan kita untuk diri kita belum tentu baik tapi kalau pilihan Allah kepada kita pasti pasti baik Nah. wa asa ayyak wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum kata Allah. Bisa jadi kalian cinta sesuatu. Ya, ternyata itu jelek. Wa asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian cinta sesuatu. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata itu baik buat kalian. Nah, ini keinginan kita untuk diri kita. Tapi kalau keinginan Allah untuk diri kita itu pasti baik. Ya, kita ini hanya sekedar manusia, tidak tahu yang terbaik buat diri kita, apalagi yang lain, orang lain. Kecuali dengan ya, bimbingan dan petunjuk dari Allah beserta Rasulnya. Taib. Hatta ta'lama ma asabaka lam yakun liyukhti'aka sampai engkau tahu apa yang menimpamu tidak akan meleset. Ai hatta tasduk hatta tusaddiqa annama qaddara 'alaika minal khairi wasyarr lan yata'addaka ila khairik Sampai engkau ya membenarkan apa yang ditakdirkan untukmu dari kebaikan atau kejelekan tidak akan berpindah kepada orang lain. Ini maksudnya ketika kita tertimpa dengan suatu musibah, tertimpa dengan sebuah ya kejelekan, tidak boleh kita mengatakan ini adalah kesalahan orang lain. Ini kesalahan kita. Semuanya takdir dari Allah sudah terjadi. Kalau belum terjadi, bisa kita usahakan jangan sampai hal itu menimpa kita ya Baik, Kalau kita nggak pengen terkena pisau, jangan main pisau. Ini termasuk tawakal kita. Baik. Kalau kita nggak pengen direndahkan, jangan rendahkan orang. Termasuk tawakal kita. Kita sudah berusaha tidak merendahkan orang, kita berusaha untuk bersikap baik pada orang, ternyata dia mencaci maki kita, dia merendahkan kita, berarti takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Dan Tentunya itu ada hikmah semuanya Yang akan kembali kepada kita InsyaAllah ta'ala Hikmah yang sangat mulia yang Allah simpan Allah pendam untuknya Wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka Ay wa ma lam yukaddir alaika minal khairi wa syar lam yumki, La yumkinu an yusibaka Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu Tidak akan menimpamu Apa maksudnya? Wa malam yukadir alaik Apa yang tidak ditakdirkan untukmu dari kebaikan dan kejelekan tidak akan mungkin menimpamu. Ya, tidak akan mungkin mungkin menimpamu. Man mata ala ghairi dzalika falaysa minni. Barang siapa yang mati bukan di atas akidah ini, maka dia bukan termasuk golonganku. Ai man mata ghaira mu'minin bil qadar Barang siapa yang mati dia tidak beriman dengan takdir khairahu khairihi wa syarrih, baik yang baiknya atau yang buruknya, minallahi itu adalah dari Allah, falaisa min jama'atil muslimin, dia bukan termasuk golongannya orang-orang muslim. Li'anal imana karena iman bil qadar dengan takdir ahadu arkanil iman salah satu rukun-rukun iman wal kufru bihi kufrun biha mujtami'atan. Kufur dengan takdir ini mengkufuri Islam, mengkufuri iman semuanya. Satu saja kita kufuri Berarti telah kita kufuri semuanya Qala rahimahullah syarhul ijmali fi hadzal hadith yukhbiruna Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu wa huwa yansahu ibnahu bi anna al-imana lahu ta'mun wa anna lahu yudriku hadha ta'ma illa man wa annahu la yudriku hadha ta'ma illa man amana bi qada'illahi wa qadarihi khairihi wa syarrihi mustadilan ala dhalika bi ahadithin nabi sallallahu alaihi wasallam allati dzakaraha wallati tufidu anna Allah amara al-qalama bi ay bi ay yaktuba maqadir kulli syai hatta taquma sa'ah wa anna man mata la yu'minu bil qada'i wal qadari fa innahu kharijun minal jama' min jama'atil muslimin wa anna ma'wahu an-nara yahtariku fiha wa bi'sal masir. Baik. Di dalam hadis ini Ubadah bin Samit memberikan kabar kepada kita dan ya keadaannya beliau sedang menasehati anaknya seorang bapak yang memberikan wajangan pada anak tentang masalah keimanan dan ini juga termasuk daripada orang-orang soleh di mana mereka senantiasa memberikan nasihat pada anak-anaknya anak cucunya dengan perkara-perkara yang baik buat mereka buat perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dari bahaya yang hakiki terhadap mereka. Dan ini sangat langka kalau kita lihat pada zaman kita sekarang ini. Seorang bapak yang menasihati anak untuk seperti ini. Nah, illa man rahimah rabbu kecuali oleh ya, orang-orang yang Allah rahmati pada diri mereka. Iman itu punya rasa dan tidak akan bisa mendapatkan rasa ini kecuali orang yang beriman dengan takdir Allah, ketentuan Allah yang baik atau yang buruk. Berdalilkan hal ini dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di atas. Dan juga yang diambil faedah bahwasanya Allah memerintahkan pena untuk menulis semua ketentuan di muka bumi ini sampai nanti menjelang hari kiamat tiba dan barang siapa yang mati dan tidak beriman dengan ketentuan dan takdir Allah, maka dia keluar dari jamaahnya kaum muslimin. Dia kafir. Ya, dia bukan orang muslim, apalagi orang mukmin. Dan tempat kembalinya neraka yang akan membakarnya dan sejelek-jelek tempat kembali. Al-fawaid faidahnya. Yang pertama masyru'iyatu nushil abai lil, amb, lil abnai wa ta'limihim. Ini yang pertama. Diambil faedah dari hadis ini disyariatkan seorang bapak itu menasehati anak-anak mereka dengan nasihat yang mulia, dengan nasihat yang lembut, dan terus menerus. Nasihat tidak perlu dengan kasar, tidak perlu dengan pukulan, kalau memang belum dibutuhkan, tapi dengan terus menerus dan dengan diajarkan pada mereka praktek nyatanya Jangan sampai seorang bapak itu mengingatkan sang anak dengan sebuah peringatan dia menyelisihi ucapannya. Ya, walaupun sekali dua kali wajar, tapi jangan sampai terus-menerus. Karena sang anak akan menilai apa yang terbaik itu adalah apa yang dilakukan oleh bapak dan apa yang jelek itu apa yang ditinggalkan oleh bapaknya. Jadi nasihat itu caranya adalah dengan terus-menerus. Syariat dan juga memberikan pelajaran pada mereka diajari ya, kalau misalkan kita punya anak kecil mereka sedang belajar sampai rumah ditanyakan diberikan tasji tasji itu semangat untuk cinta ilmu ya, seakan-akan walaupun kita ini misalkan mau sudah benar-benar capek malas lelah berusaha untuk menghadirkan keadaan kita di hadapan anak itu kita juga cinta dengan ilmu kita buka lagi bagaimana ini bagaimana itu walaupun kita lelah walaupun seakan-akan kita ini boro-boro kita ngerti tapi seakan-akan kita tahu dan mengajarkan sama sang anak kita itu cinta dengan ilmu akan tumbuh pada diri sang anak itu cinta dengan ilmu ya, sementara ini kita belum bisa bagaimana menumbuhkan anak cinta dengan ilmu anak itu kalau sudah cinta dengan ilmu dia akan cari sendiri tanpa perlu di nah gebrak sama bapaknya tanpa perlu di berbagai macam nasihat yang kasar dari bapaknya jadi apa menanamkan cinta ilmu pada sang anak dengan cara seperti ini. Tidak hanya merintahkan murojaah, ya belajar tidak, tapi apa kita dorong mereka dengan keadaan kita. Berusaha kita mana bukunya, kita baca bersama-sama. Walaupun kita lelah, walaupun kita letih, ya. Kalau sudah berhasil kita menanamkan cinta ilmu sama sang anak, nah ini sudah berhasil kita. Nah, tinggal kita bagaimana mengistiqomahkan pada sang anak kita. Ini yang perlu kita pelajari. Dan perlu kita carikan bagaimana jalannya. Semuanya tahu bagaimana anak SD sendiri. Ya, setiap orang tahu bagaimana keadaan keluarga dan anaknya. Taib. Nah, apa? Berusaha mencari jalan keluar bagaimana sang anak cinta dengan ilmu. Taib. Jangan sampai anak kita kita sekolahkan, ya jangan sampai anak kita kita pondokkan sementara kalau sampai rumah sama sekali boro-boro belas kita koreksi apapun. Ya, sampai apa hafalan mula sampai awal pelajaran boro-boro ya mau berangkat silahkan mau belajar ya terserah jangan ini namanya apa tidak bisa dia naam memberikan contoh pada sang anak jadi bagaimana kita mencarikan jalan agar supaya sang anak yang naam kita harapkan menjadi penerus kita menjadi amalan simpan kebaikan kita ini cinta dengan ilmu sehingga dia akan merasa tanpa perlu banyak diajarkan sama bapak dan juga ibunya. Nah, cinta dengan ilmu. Nah, cari jalan keluar ya, cari ya masing-masing mencari jalan keluarnya bagaimana. Baik. <clears throat> Terkadang dengan tadi diantaranya dengan kita sering memperhatikan dia, bagaimana hafalanmu, bagaimana darasmu, mana coba bukunya. Ya, sedikit mungkin diajarkan nih jalan nulis seperti ini. Seperti itu tidak harus di eh, apa nama anak itu tidak harus dituruti apa yang diinginkan jangan banyak dituruti karena anak ini seperti kuda liar ya kalau kita biarkan dia akan banyak menerjang larangan bahkan dia akan masuk ke dalam apa kebun orang tapi apa jangan setiap permintaan sang anak itu kita turuti dan jangan pula terlalu banyak mengekang permintaan anak. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini jangan, itu jangan jangan. Ya. Jadi kita bisa mutawasid di pertengahan. Kalau memang itu baik, kita pandang baik, kasih. Kalau itu kita pandang buruk, jangan. Jangan takut sama anak. Wah, nanti kalau nggak dikasih nanti anak bandel. Nah, justru kalau kita terus kita kasih, sang anak ini akan timbul. Ya. Apa namanya sifat apa namanya terlampiaskan hawa nafsunya sehingga kalau sekali nanti kita nggak kasih dia akan marah tapi kalau kita biasa cegah ini nggak boleh itu nggak boleh nanti akan terbiasa dia tapi kalau setiap apa yang dia inginkan kita kasih nanti akan seperti itu Baik, maka kita carikan yang terbaik kita sebagai induk ya sebagai induk yang sedang apa namanya melihara ya anak-anaknya maka carikan menu-menu yang paling baik carikan ini yang baik, ini nggak balik, ini yang baik, ini yang baik, ini cegah, ini jangan, ini silahkan, ini jangan, nggak boleh, ini boleh. Ini yang perlu kita tanamkan kepada mereka. Ya semampu kita, semampu kita. Yang kedua fahmu sahabat li haqiqatil qadar wa imanihim bihi. Yang kedua menunjukkan pemahaman para sahabat dengan hakikat takdir, hakikat kehidupan yang dijalani mereka. Subhanallah. Ya, orang itu kalau sudah mulai paham dengan takdir, hidupnya akan senantiasa tentram, sakinah, mawaddah warahmah. Iman dengan takdir. Di antaranya apa? Beriman dengan takdir. Kalau kita ingin mendapati keluarga yang mawaddah, ya, sakinah, mawaddah warahmah, iman dengan takdir. Ya, sebuah berdua, dua-duanya. Sakinah, kenapa? Karena setiap apa yang menimpa mereka mereka yakin ini merupakan takdir dan mungkin adalah kemaksiatan dosa dari kita berdua. Sakinah, tenang keluarganya. Tidak ya saling menyalahkan suami salah, istri marah, kamu ini salah begini-begini. Misalkan istri salah, suaminya marah, ini sebab kamu. Nah. Ya. Baik, mawaddah dan akan saling menambah kecintaan dengan iman takdir ini tadi. Ya sudah takdir kita seperti ini alhamdulillah dinikmati. Ya menambah pemawaddah di antara keduanya warahmah dan akan menumbuhkan kasih sayang di antara keduanya. Jadi mawadah sakinah, mawadah warahmah itu tidak hanya didasari dengan apa namanya harta benda. Ini kecukupan, itu kecukupan lah. Tapi apa diantaranya beriman dengan takdir. Yang ketiga awalul makhlukat al qalam, wadalik ala, ala riwayatir rafa. Yang ini menunjukkan eh, perselisihannya di sini makhluk yang pertama kali dicipta adalah al-qalam. Wadhalika yang hal ini, pendapat ini ala riwayatir rafa. Kalau seandainya hadis tadi dianggap sebagai hadis yang marfu. Maksudnya apa? Syaratnya sampai kepada Rasul dan Rasul yang mengucapkannya. Kemudian yang keempat isbatu sifatil qauli lillahi ta'ala ala wajhil la'ik bihi subhanahu menetapkan sifat qaul. Allah itu berkata, Allah itu mengucapkan, Allah itu berbicara. Sesuai dengan yang layak terhadap keagungan Allah. Yang kelima kufrun kufruman ankarol qadara khaira khairahu wa syarrahu. Kufurnya seseorang yang ingkar dengan takdir baik atau yang buruknya. Yang keenam al-a'malu bi khawatimiha. Yang keenam diambil dari faedah hadis ini, amal itu tergantung penutupnya. Mungkin sekarang kita menggebu-gebu, di akhirnya lembek, loyo, di awalnya kita harus manhaj-manhaj, di akhirnya dia hancur. Ya, berubah menjadi seorang yang menolong hizbi. Dia berubah menjadi seorang yang ya apa namanya menjadi tempat kembalinya para hizbiyun. Awalnya masya Allah. Baik, jadi seorang itu yang biasa saja. Tidak usah terlalu apa namanya menggebu-gebu. Karena seseorang yang sifatnya terlalu menggebu-gebu suatu saat nanti dia akan lemah. Tapi kalau dia sedang saja dan biasa saja, maka dia akan bisa istiqomah insyaallah taala. Berapa banyak orang yang dulu menggebu-gebu dakwahnya? Ya, bagaimana dulu ya orang yang mengawali dakwah salafiyah ini? Bagaimana dakwahnya menggebu-gebu tidak ada semangat yang melampaui semangatnya dia. Dalam khutbahnya sekian dia sampai teriak-teriak sampai dia naam tetapi akhirnya jatuh tersungkur dan bahkan sampai keluar penaman manhaj ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian yang ketujuh, isbatul wa'id liman kafara bil qadar. Menetapkan ancaman bagi seorang yang ingkar dengan takdir. Baik. Maka kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa minta penutup yang mulia. Penutup husnul khatimah. Kita ditutup oleh Allah SWT dalam keadaan kita ini mati Di atas mati yang mulia Penutup yang mulia Taib. Karena orang itu bukan pada awalnya Wah dia seorang yang mengawali dakwah misalkan Tapi kalau akhirnya dia terjatuh Jatuh Nah Karena hidayah ini milik Allah Bukan milik kita Yang khusus, yang penting itu di akhirnya bagaimana Taib. Berapa banyak yang dulu sebelum kita Mengenal dakwah ini orang yang terdepan Orang yang pertama kali bahkan menginfakkan harta bendanya yang sangat naam banyak. Dia menginfakkan umurnya sekian, menginfakkan berbagai macam naam yang dia miliki. Tapi di akhirnya dia orang yang pertama kali keluar dari dakwah yang mulia ini. Taib. Justru kita yang dulu ada seorang yang tukang maksiat. Kita dulu salah tukang seorang yang sekian dan sekian. Sekarang alhamdulillah. Ya. Berbeda keadaan dengan mereka. Tapi karena itu Naam banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hidayah ini senantiasa kita miliki sampai nanti ajal menjemput kita. Jangan sampai kita ditutup dengan tutupan yang jelek, tutup apa dengan amalan yang naam buruk. Munasabatul hadits lil bab, kecocokan antara hadis dengan bab judul haitsu dallal haditsu ala kufruman ala kufri man ankara al qadar. Hadis ini menunjukkan tentang kufurnya orang yang mengingkari qadar, takdir, ketentuan Allah. Pas hadisnya ya berbicara masalah itu, babnya juga berbicara masalah itu. Munasabatul hadis di tauhid, kecocokan antara hadis dengan tauhid apa? Kenapa masalah ini dimasukkan dalam tauhid? Haitsu dalal hadis, hadis ini menunjukkan ala kufri man ankara qadar, atas kufurnya orang yang mengingkari takdir, anna dzalika syirkun min ma'allah, karena itu merupakan kesyirikan bersama Allah fi rububiyatihi dalam hal kerububiyahannya. Allah itu Naam Maha segalanya mencipta, mengatur, memberi. Barang siapa yang mengatakan ya, saya ingkar dengan takdir berarti dia telah kufur dan syirik dengan rububiyah Allah. Seakan-akan di sana ada yang naam bisa berbuat di luar kehendak Allah. Berarti apa? Seakan-akan dia menetapkan Tuhan naam selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di antara sifat Tuhan bisa mencipta. Kalau kita mengingkari takdir, seakan-akan kita bisa Naam menentukan takdir kita sendiri tanpa sepengetahuan Allah Berarti menganggap diri kita itu juga seorang pencipta Kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa dalam rububiyahnya Taib Maka kodariyah itu lebih jelek daripada Majusi Kalau Majusi punya Tuhan gelap Punya Tuhan terang Tuhan baik dan Tuhan jelek Tapi kalau kodariyah memiliki sekian banyak Tuhan Kenapa? Karena setiap makhluk bisa menciptakan perbuatan masing-masing. Nah, ini jeleknya qadariyah orang-orang yang menafikan takdir. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah. Jadi pahami? Hmm. syirik sama dengan pembahasan lau tadi kalau seandainya kalau bukan sama seakan-akan apa mengingkari takdir Allah tabrakan mobil tadi apa apa selamanya dia ditabrakan tadi apa bukan atas kehendak Allah kebetulan untung kalau saja seandainya ini kalimat-kalimat yang serupa untung saja tadi kamu ada saya kalau enggak pasti kamu tadi ketabrak. Kalau enggak pasti kamu tadi dibunuh sama orang. Untung, nah sini. Lau, lau ini juga termasuk seandainya untung. Sama. Cirik dia. Cirik lafat. Berbahaya. Baik. Hah? ya sebenarnya nggak ada hukumnya itu lafadz apes itu mungkin sudah apes maksudnya apes ini tergantung keyakinan yang mengucapkan kalau kita dengan orang awam beda kita ngomong itu apesnya dia maksudnya itu takdir jeleknya dia ini tapi kalau orang awam maksudnya ini sudah apesnya dia maksudnya itu keyakinannya beda dengan keyakinan kita kalau ucapan apes sendiri kita nggak bisa menghukumnya apa apa karena nggak dibahas dalam kitab ini sudah apes Aduh apes saya Misalnya anak saya ini rugi gitu loh Apes itu rugi sama Insya Allah Itu bisa tatoyur Wah ada burung ini apes pasti Nah ini namanya masuk pada tato yur itu prasangka jelek nah, Lagi apes ini nggak dapat ikan <laughs> Apes ini nggak dapat belanjaan Apes ini nggak dapat untung Maksudnya ini lagi jelek ini Nah ini tidak ada takdir apa-apa tapi kalau dikaitkan wah apes ini ada fulan jadi nggak dapat apes ini ada alan jadi nggak jadi untung. Nah, ini beda. Tapi kalau sekedar kalimat apes insyaallah tidak apa-apa. Jangan keyakinan tadi tetap dari Allah SWT. Nah, والله تعالى أعلم الصواب نكتفي له هنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفضلوا